telah masuk hari ke-12 bulan Ramadan Maka dengan itu marilah kita selalu bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada di dalam kehidupan ini terutama di dalam bulan suci Ramadan ini sebab dalam bulan ini tergantung di dalamnya satu rahmat nafurah barakah serta doa-doa pun dikabulkan oleh Allah oleh karena itu marilah kita memantapkan diri kita dalam jalan ibadah puasa ini dengan penuh ikhlas pengaduan suci kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan.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 Bahwa masyarakat muslim rahmatullah. Kata Ramadan adalah empat unsur yang berarti bagi kita. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ra rahmatun minallah. Min mafiratun minallah. Yaitu pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dabdu'ful amal. berpikul gandahnya daripada amal buatan alif ulfatul qalbi mulutnya hati kita pasrah kepada Allah nun adalah nurun minallah cahaya daripada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa masyarakat muslimin rahmatullah maka dengan itu wajib bagi kita setiap muslim muslimah yang mukallaf untuk menjalani puasa bulan Ramadan selama satu bulan penuh jika tidak ada ubur syar'i yang memperbolehkan kita tidak puasa. Sebab kalau kita lihat pada akhir-akhir ini masih ada orang yang mengabaikan dan mengatakan saya tidak puasa karena saya kerja untuk mencari nafkah keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan menurut agama Islam syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam yang lima. Maka tetap bagi kita setiap muslim muslimah menjalani puasa Ramadan jika tidak ada udur yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Seperti kaum wanita masa menstruasi, yakni masa dan nifas, bagi kaum wanita yang sakit dan orang laki yang sakit atau orang yang berpergian yang sudah dua marhalah kurang lebih 86 km perjalanan kalau dia tidak kuat boleh tidak puasa tapi wajib kodok pada bulan-bulan yang lain dengan syarat kepergiannya adalah tidak maksiat bersilaturahmi berdagang dan selain sebagainya oleh karena itu sia-sialah bagi orang muslim muslimah yang hidup ini meninggalkan puasa karena cuma mencari kehidupan dunia saja. Betapa ruginya dan menyesalnya dikata mereka tahu dan menghayati apa yang terkandung hikmah dan tabiwa di dalam bulan Ramadan ini. Para masyarakat muslimin rahmatullah Rasulullah bersabda, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, wa tamanna an takuna as-salatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku tahu, yakni mengerti apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan satu tahun itu menjadi bulan Ramadan. Innal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabun والذنوب مغفور والجنة مستaqatun lahum al hadis al artinya karena kebaikan di dalamnya terkumpul ketaatan diterima doa-doa dikabulkan oleh Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah surga merindukan kepada mereka itu Hal ini kalau Nabi diisi dengan ibadah, mudabah, murni dan suci. Seperti membaca Al-Quran, sholat terawih, bersedekah, itikaf, mencari ilmu agama Islam, dan lain sebagainya. Karena itu kita mengharapkan di dalam bulan Ramadan untuk mencari maghrib, mencari berbuka puasa diisi dengan main-mainan, main laptop dan sebagainya yang kurang daripada manfaatnya. Maka ini bahasanya Rasulullah menyampaikan kan min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa atsu wal Berapa banyak orang yang berpuasa, puasanya tidak ada baginya kecuali rasa rapal dan bahata. Maka dengan begitu timbullah jiwa yang penuh rasa belas kasih, dan dalam rangka untuk selalu berbuat sedekah kepada fakir miskin, anak yatim dan selain sebagainya, terutama di dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'in syai'un." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang merumahkan orang yang berbuka puasa Yang dapat pahala sebegini pahalanya orang yang berpuasa itu Tanpa mengurangi pahalanya yang berpuasa itu pun sedikit Oleh karena itu Ya masyarakat muslimin rahmatullah Bulan Ramadan bulan diturunkannya daripada kitab suci Al-Quran Pertama kali lima ayat daripada surat alat dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Khuwakhirah yaitu pada 17 Ramadan. Alhamdulillah kita di Indonesia ini dulu merdeka tepat 17 Agustus 1945 bertepatan hari Jumat 17 Ramadan. Sekarang sama dengan keadaan itu 17 Agustus bersamaan 17 Ramadan. Oleh karena itu marilah kita sambut HUT ini di dalam bulan Ramadan ini dengan acara-acara keagamaan, sosial dan toleransi kepada fakir miskin. Jangan sampai diselingi dengan acara-acara maksiat yang menanggung daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'syaral muslimin rahmatallahi Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-aya sadaqallahu ladin. Artinya bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu minal huda wal furqan dan sebagai pemisah di antara barang hak dan barang yang batil. Oleh karena itu saya masyarakat muslimin Allah di saat-saat ini kita jangan sampai terkecoh dengan satu keadaan dan teknologi Islam tidak menampik daripada teknologi Islam menerima teknologi asalkan dibuat kebaikan, dibuat sarana ibadah kepada Allah. Sekarang dengan adanya cuci otak, anak TK sampai anak 12 tahun dicuci otaknya, dihipnotis. Anak bisa membuat bom masih SD dengan syarat sekali datang dua harus membawa tiga juta. Oleh karena itu akhirnya anak menjadikan cerdas tapi dengan keadaan dua notis akhirnya dia mudah meninggalkan sholat lima waktu mudah dia tidak membaca Al-Quran dia lalai kepada orang tuanya dan mudah dia berdusta dan melalaikan tuntunan daripada agama Islam karena dia adalah menurut hipnotis itu Hipnotis adalah sebagian daripada sihir yang telah diberi dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyarakat muslimin rahmatullah. Oleh karena itu dengan khutbah yang akhir ini marilah kita kembali kepada Allah bersama-sama dengan ikhlas bersama anak-anak kita, keluarga kita, menurut konsep Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ijma'nya para alim ulama kias dan ijma ulama. Saya masyarakat muslimin rahmatullah Rasulullah bersabda Al-jannatu mustaqatul ila arba'ati nafar talil Quran wa hafidul lisan wa ji'an wa sa'imina fi Ramadan al hadis au artinya surga itu mendirikan kepada empat golongan satu orang yang membaca Al-Quran bacaannya dengan tartil secara sendirian tabarus atau di dalam salat membawa memahami isinya mengamalkan daripada isinya Kedua, orang yang jaga lidahnya, yakni tidak bicara kecuali dengan baik dan benar, tidak mengimpat dengan rasanya orang lain, tidak mengadu domba, tidak hibah, tidak dusta, akhirnya menimbulkan permusuhan, terutama di dalam bulan Ramadan. Tiga orang yang beri makan orang yang lapar, yakni kita berikan sobat secara ikhlas kepada fakir miskin terutama di dalam bulan Ramadan Keempat orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan puasanya dengan ikhlas penuh daripada keikhlasan kita mengharapkan rahmat Allah, maghfirah Allah, ibkun minanar. Bahwa masyarakat muslimin rahimakumullah kedua antara lain daripada himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala lahu bikulli qabamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy al hadis al kamakal siapa yang mendatangi majelis pengajian ilmiah agama Islam dalam bulan Ramadan maka Allah mencatat baginya setiap langkah seperti ibadah satu tahun dan akan bersamaku di bawah aras yang ketiga Rasulullah menyampaikan daripada barakah Ramadan berlipat gandanya pahala waman barrah walidayhi fi Ramadan yanalu natrallahu ta'ala birrahmah wa ana tafilun fil jannah Siapa orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, paling tidak dia musabaha, mencium tangannya. Kalau mati dia mengiringi sabato mengiringi doa, maka orang itu akan memperoleh daripada rahmat Allah dan akhirnya akan membimbing mereka ke dalam surga naim. Allahumma Allah minhum. Sekianlah khutbah yang sesingkat ini. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, mudah mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita yang nyeleweng segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari balak bencana. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita mendapat barokah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberi rizki yang barokah, yang banyak dan halal untuk kepentingan ibadah dan sosial menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa bil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu nasamul alim. المستغفرين مستقری dengan Dahidabul awham تخيد بالأوهام وعز فلا يدرك ولا يرام أحمدهم على ما جل لنا من النعم وجنبنا من الإسيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفنى دونها العذاب وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله الله فيه بنفسه بملائكة كرسي وأواب المؤمن من عباده فقال عز قائل يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر حسن علي ومن ستة الكرام والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين والظالمين النافقين والحاسدين والجاحدين اللهم بدل لهم اللهم ثبت لهم اللهم وفق جمعهم اللهم انزل العذاب إليهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وأهلنا وزوجنا تلاميذنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الدر اللهم احفظ لنا بحسن الخاطئة اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهنا يا رب يا رب أنت مقلوبنا فرجة مقصودنا اللهم يسر لنا كل الأمور ولا تؤسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا أئمتنا ومن وليتهم المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك في الجنات إنك وهي حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع لنا الغلاء والباء والزنا والزلف والمحن ما ظهر ما بطن عن بما بحاص من إبليسية ومن سين عامة يا رب العالمين اللهم تقبل منا توبتنا توبة نصوحة لنا عملا صالحا وصدقة تقبل ودعاءنا مستجابة تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتبرؤنا بحسنا ولا تدربها وإلى العالمين ويا خير المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعذنا عواما معوام بعد سنين وبعد سنين مجتمعين غير متغرفين راضين غير ساحتين منصور لنا الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزلنا يا الله ليله القدر باركنا يا الله في امرنا بطاعه الله طول امرنا برحمه الله طول امرنا بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمنا بحسن حياتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل وأتباعه